salatu wassalam Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi dirinya, Allah pahamkan dia dalam masalah Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu juga keluarga dan sahabat-sahabatnya dan juga tentunya orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwan, kita masih di dalam hadis yang ke-12 ya. Hadis yang ke-12 yang memang pembahasannya lumayan panjang hadis ini. Sebelum kita masuk pembahasan berikutnya, yang kita ingin mengulang sedikit pembahasan yang pekan yang lalu penulis mengatakan fa innaka la tajid mubtadi'an mimman yantasibu ila mil ila millati illa huwa yastashhidu ala bid'atihi bidalilin syar'i engkau tidak akan mendapatkan seorang ahli bid'ah yang menyandarkan dirinya kepada Islam melainkan dia akan mengambil persaksian atas bid'ahnya tersebut dengan dalil-dalil yang syar'i. Dalil-dalil yang syar'i Al-Qur'an dan sunnah. Tidaklah ahli bid'ah ya menguatkan bid'ahnya itu dalam rangka menipu manusia melainkan mereka pasti berdalil dengan Al-Qur'an dan sunnah Makanya ya ikhwan, permasalahan bukan pada dalilnya tetapi sisi kebenaran, metode pendalilan dari Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih jika sahih ya. Itu yang keliru. Metode pendalilannya atau pemahamannya dari Al-Qur'an dan hadis tersebut, bukan dalilnya. Ya. Sebagaimana hal ini terjadi pada bid'ah idhafiyah. Mereka pakai dalil-dalil yang umum. Tatkala kita menolak metode atau tata cara peribadatan yang menyelisihi ibadat ada tuntunan Rasulullah dan juga para sahabatnya yang kita ingkari bukan dalilnya kalau ada dalilnya yang sahih tapi mereka anggap dalilnya yang kita ingkari adalah apakah dalil yang dipakai itu pas sesuai berdasarkan kaidah-kaidah usuliyah terhadap ibadah tersebut atau apakah pemahaman terhadap dalil tersebut baik di Al-Qur'an yang qat'i dan juga sunnah yang sahihah sudah tepat terhadap metode ibadah atau keyakinan yang mereka lakukan. Itu yang diingkari. Ya. Hmm. Lalu dilanjutkan fatarahum yaj'aluna ad-din matiyatan lil wusul ila ahdafihim al-khassah. Engkau akan melihat mereka akan menjadikan agama ini hewan tunggangan ya, untuk sampai kepada tujuan-tujuan mereka yang khusus. Coba lihat setiap orang yang kita tidak membicarakan terhadap non muslim ya kalau non muslim itu orang awam pun yang nggak akan menerima kalau mereka berceramah pakai Al-Quran itu pakai hadis kita lihat di lingkungan kaum muslimin tatkala proses penurunan sebuah seorang gubernur atau penolakan seorang gubernur pada masanya yang terjadi demonstrasi yang luar biasa ya mereka kan pakai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dalam rangka menghalalkan demonstrasi mereka pakai dalil dari Al-Quran mereka pakai dalil dari hadis untuk mendukung gerakan tersebut Namun kenyataannya kita ini kita, kita lihat hasilnya siapa yang rebutan sekarang 212 itu? Rebutan semua. Ada yang buat partai nggak jadi nggak lolos ya kan? Ada yang buka kios apa namanya sebuah toko namanya itu juga mat 212 ada dia namanya alumni 212 ada namanya persaudaraan itu semuanya kemudian terjadi perselisihan di antara mereka dalam rangka merebut tampuk kepemimpinan Nah, jadi sudah nampak ini hisbi ini. Adapun ahlus sunnah tidak ikut-ikutan dalam masalah itu. Ini kan bukti nyata, nggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Itu hanya sebagai sarana hewan tunggangan istilah bahasa kasarnya, tunggangan mereka untuk mendapatkan tujuannya. Oleh karena itu, cita-cita Habib Rizik Syihab namanya kita sebut yang sudah terkenal ya dia ingin disambut di Indonesia ini bagaikan disambutnya Khomeini dari pengasingan di Iran luar biasa Khomeini setan Khomeini setan salah satu setan yang berbahaya yang dikafirkan sebagian ulama dia berangan-angan seperti itu gak layak ya maka tidaklah orang-orang yang seperti itu ya pasti akan menyusuh, memusuhi dakwah ahlu sunnati wal jamaah akan memusuhi orang-orang yang mendakwahkannya kira-kira kalau hanya tanyaan anantum tanya ya kan tujuannya pasti kan ingin pilpres ingin kepemimpinan pendapatnya didengar ya kan kalau saya tanya antum sekarang ini ada nggak ustadz ya ahli ilmu guru-guru kita yang menyampaikan dakwah ke kan banyak ya mulai dari Aceh sampai Papua atau Maluku ya paling tidak Maluku ada nggak mereka berdakwah seperti ini lalu datang kepolisian menangkapnya masuk penjara ada yang mendengar ya Ustad-Ustad kita kan banyak ya ada kita dengar mereka ditangkap kepolisian paling yang mengganggu kan ormas kita ingin pemerintah sekarang. Ada? Nggak ada. Kira-kira kalau mereka dekat dengan kepemimpinan kelak atau bahkan mereka lah dapat jatah misalnya menteri atau apalah istilah. Kita sekarang bicara atas dasar Islam kepemimpinan kan orang hubur surah, hubur, hubur riasah. Keinginan untuk memimpin kemungkinan besar kajian-kajian seperti ini para pengusung akan ditangkap. Kenapa? Mengganggu bid'ah mereka itu. Oleh karena itu kisah nyata kan nampak. Tatkala ahli bid'ah dekat dengan kepemimpinan pada masa Imam Ahmad sampai ditangkap? Ahlu sunnah. Imam Ahmad ditangkap dan saudara-saudara yang dari kalangan salafi dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah ditangkap dia. Kenapa? Tak mendukung bid'ah khalqil Quran. Ya kan? Maka ke akan ke arah sana. Lihat, tatkala orang awam yang memimpin negeri ini, dia kan nggak tahu mana Islam dan lain sebagainya. Pikiran mereka sama saja, nggak dibubarkan, nggak ditangkap dan lain sebagainya. Kan mereka sama. Tetapi bayangkan kalau ahli bidah yang memimpin, kajian kita ini dibubarkan, para mukjizat ditangkap, Ya. Begitu. Kenapa? Karena mereka masuk dalam kategori yang akan kita bahas, ulama usu. Ulama-ulama yang jelek. Nah, ya. Ini kita dalam rangka menjelaskan, meluaskan wawasan agar kita jangan tertipu dengan eh, setiap perkataan, jangan tertipu dengan setiap penampilan, kan begitu, ya. Fa sabili dzalika 'ala Allah wa rasulih. Dan di atas jalan tersebutlah mereka berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Ya. Kalau atas nama Allah dan Rasulnya saja mereka berdusta, apalagi atas nama manusia. Oleh karena itu, ahli bid'ah, para penyimpang senantiasa itu untuk mendukung, melariskan bid'ah mereka itu ya mereka juga nggak segan-segan berdusta atas nama ulama contohnya mereka mengatakan al Imam ash Syafi'i seorang ashari. nggak tahu kapan ketemunya al Imam ash Syafi'i dengan Al abul Hasan Al ashari atau sebagian yang berdusta atas nama al Imam ash Syafi'i eh, al Imam Al Bukhari rahimahullah tatkala seorang dai mentakwil artinya berdusta atas nama al Imam Al Bukhari bahwasanya al Imam Al Bukhari mentakwil istiwa Allah di atas ars. Jangankan atas nama ulama ya, atas nama Allah dan Rasulnya pun mereka mau berdusta. Ya. Hmm. Wa yabtadi'una fi dinillahi ma lam yunazzil bihi sultana dan mereka membuat bid'ah di dalam agama Allah yang tidak diturunkan dengannya sultan bukti Karena mereka tidak mendapatkan bukti atas bid'ah yang mereka lakukan, dicarilah dari Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman mereka, yang subhat dia, ya, yang subhat. Wa yahdithuna fil Islam subulan wa ahzaban. Lalu mereka mengadakan di dalam Islam jalan-jalan dan kelompok-kelompok. Kan dilarang di dalam Islam kita membuat kelompok-kelompok, partai-partai berpuak-puak istilahnya, masing-masing ingin menjadi pemimpin. Sedangkan mereka buat. Enggak usah kita bicara tentang dunia ya, kita bicara negeri kita ini. Kan banyak sekali kelompok-kelompok partai yang bertas nama Islam, banyak sekali semuanya berdalil dengan Al-Qur'an, berdalil dengan sunnah dan lain sebagainya. Semuanya atas nama Islam, Bahkan yang memusuhi Islam pun suatu saat dia akan mengatakan kami di atas Islam. Terapkanlah nilai-nilai Islam kata dia. Saya nggak tahu nilai Islam yang bagaimana diterapkan. Ya. Karena tujuannya sama, ya. Agama ini hanya sebagai tunggangan dia. Inti dari agama ini kan mentauhidkan Allah. Mana ada seperti itu? Hatta yang turun ke jalan kemarin itu yang katanya tokoh para pengusung kesirikan. Kan begitu. Bahkan contoh besar yang kita sampaikan pada saya nggak tahu apakah di sini atau di kajian yang lain, negeri kita ini kan yang mayoritas ya, yang dikatakan mayoritas ya, itu anutnya memang paham Asy'ari ya. Meskipun paham atau tidak paham, yang penting Asy'ari. Kemudian Maturidi, kan begitu. Kalau memang itu, kalau memang itu adalah suatu yang hak Mana bukti pemberantasan kesyirikan di muka bumi ini? Di negeri kita ini khususnya. Enggak ada kita temukan. Pemberantasan kesyirikan, pemberantasan bid'ah, melestarikan bid'ah ada, melestarikan kesyirikan ada. Semuanya berat berdalih dengan Al-Quran. Semuanya berdalih terkadang atas nama kebudayaan dan lain sebagainya. Bahkan sebagiannya membolehkan jimat dan lain sebagainya. Ya, Agama ini hanya sebagai tunggangan doang. Hmm. mukhalifan lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, kadiban wa talbisan menyelisihi apa yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya sebagai bentuk kedustaan dan sebagai bentuk kesamar-samaran. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Eh, Abi Hurairah radhiyallahu berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah." Kiamat tidak akan tegak hatta yakhruja salazuna eh, kadzaban dajjal eh, dajjalan dajjalan ya kulluhum yakdzibu 'ala Allah wa 'ala rasul Kiamat tidak akan tegak sampai keluar 30 orang pendusta dajjal pendusta ya semuanya berdusta atas Allah dan atas Rasulnya. Ini kan peringatan. 30 hanya uh, bukan dalam rangka uh, penetapan ya, penetapan uh, jumlah. Kalau tidak sudah banyak kan begitu. Kalau sebagian 30 adalah induknya. Hatta inna kathira minan haula'il munafikin yatajarrauna wa yatawaqahun wa yad'una annahum anbiya min indillah sampai ya sebagian orang-orang munafik itu sebagian orang-orang munafik tersebut berani dan sedikit sekali adabnya di mana mereka itu mengaku sebagai nabi-nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai nabi ya sekarang ini kalau kita perhatikan mengaku nabi mungkin risikonya besar. Ahmad Musaddaq mengaku nabi ditangkap kan gitu. Tapi dari sisi apa? Mengaku nabi secara tidak langsung banyak. Orang yang membuat bid'ah itu adalah mengaku sebagai nabi secara tidak langsung. Kenapa? Dia setarakan dirinya dengan Rasulullah sebagai pembuat sebagai uh, uh, penyampai syariat. ya kan? Kalau dia merasa bahwa Rasulullah itulah Nabi satu-satunya, apa hak dia menambahi atau memodifikasi atau mengurangi ajaran yang didatangkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hak dia? Ya, nggak ada hak kita, kita nggak ada hak kita menambahi ajaran Islam atau mengurangi ajaran Islam. Kan yang menjadi Nabi Rasulullah Nabi terakhir. Maka orang yang melakukan bid'ah melalui lisanul halnya, Ya perkataan hal keadaan dia itu mengklaim seakan-akan saya juga nabi meskipun tidak disebutkan secara langsung. Kalau Rasulullah Sallam, <clears throat> la ta, la taqumu as-sa'ah hatta yakhruja 30 dajjal kulluhum yaz'umu annahum rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat sampai keluar 30 orang pendusta semuanya mengklaim mengaku bahwasanya dirinya adalah Rasulullah utusan Allah. Wa min akbari dia tanya wa min akbari alamati eh, dajalih dajlihim wa kadbihim annahum ya'tunana bima lam nasma' bihi an salafina salih min as-sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan wa man sara ala nahjihim min al-a'immati wal ulama dan di antara tanda-tanda kedustaan mereka yang terbesar bahwasanya mereka itu mendatangkan kepada kita sesuatu yang kita tidak dengar dari pendahulu-pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat, kemudian muridnya tabi'in, kemudian murid-murid mereka tabi' tabi'in, murid-muridnya para imam dan seterusnya yang mengikuti mereka dengan baik ya. Walam yastahir anhum dan juga tidak dikenal dari mereka perkataan-perkataan itu. Oleh karena itu kita lihat dialog antara Al-Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat tentang Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, yang diselesaikan Ibnu Imam Ahmad ini Apakah e, dari Rasulullah enggak? Dari Abu Bakar enggak? Umar enggak? Utsman enggak? Ali enggak? Jadi dari mana datangnya? Apakah mereka tahu? Enggak tahu. Dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam." Hendaklah kalian berhati-hati berbicara tentang suatu perkara, suatu perkara yang kalian tidak memiliki pendahulu padanya. Ya. Maka sering kita sebutkan kalau terjadi perselisihan di kalangan salaf maka kita kita jangan datangkan pendapat yang ketiga kalau terjadi perselisihan kepada dua jangan kita datangkan pendapat yang ketiga. Ya. yakunu dalam hadis ya yakunu fi akhir zaman dajjalun akan ada di akhir zaman para dajjal kadzabun yang orang-orang pendusta ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'u antum mereka mendatangimu atau dat mendatangkan kepadamu perkataan-perkataan yang kalian belum pernah dengar wala aba'ukum dan juga tidak oleh bapak-bapak kalian maksudnya adalah pendahulu kita para sahabat para sahabat kemudian tabi'in mereka seterusnya mereka juga nggak tahu perkataan itu ya fa iyyakum wa iyyahum berhati-hati kalianlah dengan mereka la la yudillunakum janganlah sempat mereka men, eh, men, menyesatkan kalian wala yaftu wala yaftanunakum jangan sangat jangan sempat mereka juga memfitnah kalian ya oleh karena itu perkara yang baru kan langsung diselisih eh, yang di, eh, langsung diingkari oleh para sahabat makanya kita tidak boleh mendiamkan per, uh, pengingkaran uh, penyelisihan di dalam Islam ya muncul firqah-firqah sesat dalam Islam kan sudah diingkari para sahabat perkara-perkara yang tidak dikenal di kalangan sahabat begitu juga pada masa tabi'in nah kalau kita ingin mengikuti metode beragamanya mereka maka kita harus mengikuti mereka dalam beragama kita harus mengingkari setiap pengingkar setiap penyimpangan yang ada dalam Islam dalam rangka menjaga kemurnian Islam dan itu perlu dengan belajar seperti ini dan di tempat yang lain yang diajarkan ilmu. Kalau nggak bagaimana kita membedakan antara yang hak dan batil? Ya. Kemudian kita lompat cari yang apa? Wali Syaikhul Islam Athani Ibnu Qayyim Al-Jauziyah كلام قيم في كشف حقيقة محب الرياسات ومتبع الشهوات المتلبسين بسبهات Syekhul Islam yang kedua itu Ibnu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kedua Syekhul Islam yang kedua memiliki perkataan yang sangat berharga dalam menyingkap hakikat para pecinta kepemimpinan dan orang-orang yang mengikuti syahwat ya mutalabbisina yang bersembunyi dengan subhat wa tahdhir minad dunya warukun ilaiha dan memperingatkan dari masalah dunia dan kecondongan kepada dunia. Zakara ba'dahu qawluh dia menyebutkan setelah ini perkataan Allah tabaraka wa taala watlu alaihim naba alladziina atainahu ayatina. Bacalah atas mereka berita orang-orang yang telah kami datangkan telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalah kami lalu dia pun melepaskannya ya Artinya dia sudah mendapat hidayah tapi dia tinggalkan. Fa'atba'ahu eh, syaitan. Lalu syaitan pun mengikuti mereka. Atba' yani mengikutinya dan mendapat mencengkramnya. Fakana minat eh, ghawin. Maka dia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu. Kalau kami kehendaki, kami pasti mengangkat derajatnya. Ya, biha yaitu dengan ayat-ayat Allah, dengan ilmu, dengan petunjuk. Walakinnahu akhlada ilal ardi akan tetapi dia condong kepada bumi artinya condong dengan kenikmatan dunia wattaba'a hawa dan dia pun mengikuti hawanya. Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan dia ini seperti permisalan seekor anjing. Intahmil alaihi yalhas. Apabila engkau mendatanginya dia menjulurkan lidahnya wa uh, au tatrukuhu yalhas. Kalaupun kau tinggalkan dia tetap menjulurkan lidahnya, tidak ada manfaatnya. Ya. Yeah. Lihat perkataannya, ini kan seorang yang diberikan ilmu. Ya, lalu dia gunakan ilmunya itu untuk mendapatkan kehidupan dunia, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kepemimpinan dunia ini enggak mungkin didapatkan ya ikhwan dengan cara-cara sekarang ini kecuali dengan apa? Menyelisihi kebenaran. Tanpa menyelisihi kebenaran enggak bisa antum mendapatkan kepemimpinan di suatu posisi baik di pemerintahan ataupun kelompok. Kalau tidak, itulah sebabnya terjadi perpecahan di antara kelompok, baik dia partai ataupun ormas. Gak ada dakwah di partai, gak ada dakwah itu. Apa yang mau didakwahi? Yang diinginkan kan suara. Kan begitu. Apa yang mau didakwahi? Apa yang mau didakwahi? Apa yang mau diperbaiki? Oleh karena itu inti inti dakwah para rasul nggak dikenal di kalangan partai, nggak dikenal di kepala hizbi, nggak dikenal itu. Di kalangan ormas nggak dikenal itu. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah. Ibadah terbesar adalah tauhid. Dan meninggalkan kemungkaran. Kemungkaran terbesar adalah kesyirikan. Dan kedua hal itu tidak diamalkan. Ya, dalam rangka apa? Mencari kehidupan dunia. Mengumpulkan masa, nggak mungkin kita berdakwah dengan benar. Kenapa? Lihat dalam hadis tatkala ada nabi tidak memiliki pengikut. Karena ajaran Islam ini nggak mungkin membahayakan, membahagiakan seluruh manusia. Kalau kita ingin mengumpulkan orang dalam sebuah, sebuah, sebuah ormas, kalau ormas sekarang membentengi e, anggotanya, ya baik dengan kartu anggota ataupun dengan perintah langsung tidak boleh mengikuti gajian-gajian seperti ini. Kalau sururi, kelompok sururi, ya kelompok sururi itu e, Muhammad Zainal eh, Zainal Arifin Surur ya, yang tinggal di Inggris itu salah satu pemikiran sesatnya adalah kalau nggak boleh membicarakan kesalahan seseorang tanpa harus disebutkan kebaikannya yang disebut dengan muazarah, manhat muazarah. Jadi kalau kita kalau ada dai yang keliru, ya, maka disebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Artinya dia menyimpang dalam masalah akan tetapi akhlaknya sangat baik. Jamaah tabligh itu menyimpang dalam tauhid dalam nasihat, tetapi mereka itu luar biasa, akhlaknya baik, ya suka memijat, adalah sebagainya seperti itu. Apa fungsinya kita memperingatkan manusia kalau disebutkannya sebutlah kebaikannya? Ini namanya manhat muazana. Nah, salah satu doktrinnya kepada seluruh pengikutnya adalah tidak boleh membaca kitab-kitab atau karya-karya tulisan yang isinya membantah adanya bantahan terhadap kebatilan. Ya, Contoh misalnya Syekh Rabi Al-Madkhali memiliki bantahan buku terhadap Sayyid Kutub. Sangat banyak sekali dan orang-orang yang sepertinya. Maka yang pertama kali dimusuhi adalah dijelekkan eh, dijelekkan dulu Syekh Rabi, kemudian diperintahkan buku-bukunya jangan dibaca. Syekh Abdul Aziz bin Bas, begitu Syekh Saleh Fauzan, ya. Ada bantahan-bantahan, tetapi dia kan ulama besar, main cerdas, cerdas sedikitlah dia. Kalau langsung dibantah dilarang atau dilarang bukunya atau dan lain sebagainya akan ketahuan. Maka apa yang dilakukannya? Buku-buku beliau ini, ulama-ulama besar dari Saudi ini yang juga banyak berpengaruh di dunia, mereka main cantik dalam masalah ini. Apa yang mereka lakukan? Buku-buku mereka yang berkaitan dengan bantahan-bantahan dan lain sebagainya itu tidak dinampakkan. Diusahakan supaya jangan nampak. Tetapi buku mereka yang sifatnya umum, tentang masalah ibadah sifat umum ya fikihnya ada bukunya mulakhas fikih dan itu yang didatangkan seakan-akan dia mereka mengatakan apa kami mencintai ulama-ulama ini ya bukunya kami datangkan iya berkaitan yang sifat umum tetapi rudut bantahan mereka terhadap ahli bidah nggak pernah didatangkan ini harus dipahami apalagi antum di kampus banyak seperti ini ya hmm. Mustanbitan minhu asra fawaid daqiqah nafis haitsu qala. Lalu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengambil istinbat, mengeluarkan hukum ya dari ayat ini al arab ayat 175 176 10 faedah yang sangat teliti yang sangat berharga di mana dia berkata liyahdhar al-alimud dunya warukuna ilaih hendaklah berhati-hati seorang alim terhadap dunia dan condong kepada dunia Menarik dari judulnya itu, saya tadi perhatikan judulnya ini adalah hati-hati eh, peringatan terhadap seorang alim agar jangan condong kepada dunia dan uh, uh, dan eh, ber, bersandar kepada dunia. Ini kan yang ditujunya adalah alim, berarti orang yang belajar. Kan begitu. Permasalahan kita adalah sekarang ini orang yang nampak itu sebagai orang yang alim bukan alim. Penampilannya saja yang alim otomatis kecondongannya ke dunia lebih besar. Dia bukan orang alim. Penampilan penampilan orang alim. Antum lihatlah yang yang tarikat-tarikat tasawuf. Penampilannya luar biasa, baik yang muka Arab maupun yang bukan muka Arab. Luar biasa penampilannya ulama, seakan-akan oh, luar biasa. Padahal dalam agama nol besar. ya bukan kita merendahkan orang lain dalam hal enggak ini masalah kalau dia sendiri yang keliru enggak ada masalah tapi kalau dia mengajak manusia kekeliruannya ini kan yang diinginkan Abdullah bin Sabah orang Yahudi kan ini diinginkan orang Yahudi jadi orang Yahudi dan Nasrani itu dia enggak capek-capek merusak Islam biarkanlah umat Islam yang merusak agamanya dari dalam lalu kita diamkan kita akan dilaknat oleh Allah kalau kita bantah Memang konsekuensinya nanti orang akan bilang kita memecah belah umat. Seperti itu. Ya. Makanya mereka nggak mau itu memban, apa, menjadi, apa namanya menjelaskan kebenaran 100%. <clears throat> Sifatnya yang sepakat. Masalah apa yang sering di, eh, mereka bicarakan dan bantah? Masalah korupsi. Masalah korupsi ya ikhwan, itu Cina yang seorang yang komunis itu lebih paten dari orang Indonesia. Cina itu dieksekusi mati kalau kok kita kan nggak nonton televisi dia di uh, penjaranya itu. Kalau masalah dunia ini korupsi kan sesuatu hal yang disepakati. Korupsi mengambil uang orang lain dosa besar atau tidak? Hanya ah, tanya aku Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Mengeluarkan Islam dari atau enggak? dosanya ini mengeluarkan seorang dari Islam atau tidak? Enggak. Kesirikan sirik akbar ya kita bicara syirik kecil juga akan ke arah sana. sirik akbar? Iya, ya kan contohnya menyembelih. Berapa banyak orang menyembelih hewan atas perintah dukun untuk setan dan lain sebagainya. Tawaf di kuburan banyak, meminta-minta kuburan banyak, mengagungkan orang soleh berlebihan ya, banyak sekali. Itu kan sirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Ada diingkari? Enggak ada. Enggak ada dibicarakan itu. Nggak ada. Salah sekarang ini. Terbalik. Dan itulah usaha kita yang yang akan kita lakukan. Kita berusaha, kita dalam rangka menasehati. Ya. Untuk diri kita sendiri dan kaum muslimin agar Islam agama ini tidak berubah sebagaimana yang diinginkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kan gitu, ya. Hmm. Kullu man afarat dunya min ahli ilmi wastahabbahu. Setiap orang yang mendahulukan dunia dari ahli ilmu, dari kalangan ahli ilmu, ahli ilmu dan dia mencintai dunia tersebut, fala budda an yaqula 'ala Allahi ghairul haq. Ini kan berdusta. Maka dia mau tidak mau atau harus akan berdusta atas nama Allah. Dia akan berkata atas nama Allah dengan perkataan yang tidak benar fi fatwahu dalam fatwa dan hukmi dalam hukum-hukum yang dia sampaikan. Ya. Lianna ahkamar Rabb kathiran ma ta'ti ala khilafi afradin nas karena hukum-hukum Allah tabaraka wa taala mayoritasnya datang bertolak belakang dengan maksud dan keinginan manusia. Contoh, saya ingin jadi pemimpin dan saya ingin antum jadi pengikut saya. Contoh ini ya. Antum ini kan beda-beda keinginannya. Pemahaman agama antum juga kan beda-beda. Kita anggap aja seperti itu. Itu manusia lah eh, di kota Medan kan beda-beda. Gak mungkin saya inginkan seba sebagaimana yang pemahaman agamanya itu sebagaimana yang saya pahami. Ya. Orang kan pasti menolak kalian saya jadi pemimpin ya, kalian anggota saya. Atau kita buat ormas misalnya. Kemudian kita sepakati saya pemimpin, lalu saya bilang kita harus berakidah seperti ini dan harus mengamalkan sunnah. Sedangkan orang awam dia nggak tahu masalah itu, dia mengatakan, oh nggak bisa lah, nggak bisa, nggak bisa seperti itu kan begitu. Apa jadi? Nggak jadi. Supaya jadi apa? Masalah agama jangan dibicarakan. Atau diambil masalah agama kita bagi sebagai sarana tunggangan doang atau yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Amal ma'ruf nggak ada. Oleh karena itu dalam rangka eh, dalam rangka menarik perhatian manusia maka harus dibuat bid'ah atau bid'ah yang sudah ada dilestarikan. Contoh ya maulid misalnya ormas bikin maulid serat mirat oh cinta Islam kan begitu oh is, is ormas cinta Islam kalau saya tanya antum kita kan tukar pikiran. Isra Mi'raj, Maulid, apalagi tahun baru ya. Jika inilah kita anggap yang sering di, di, di, eh, dirayakan. Itu penyimpangan dalam bidang apa? Bidang fikih kah? Bidang akidah kah? Bidang akhlak kah? Atau bidang apa? Penyimpangan dalam bidang apa ini? Maulid. Hah? Maulid menyimpang dalam bidang apa itu? Fikih atau akidah? Dalam akidah, taib, dalam akidah. Kenapa? Kenapa Isra Mi'raj, Maulid dan tahun baru itu penyimpangan dalam masalah akidah dalam Islam? Kenapa? Hah? Gimana? Tasabuh bil kufar satu, yang kedua. Yang intinya persaksian kita bahwasanya Rasulullah Muhammad Muhammad Rasulullah kan masalah akidah itu. Saya bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah. Konsekuensinya kita harus mengambil tata cara peribadatan dari Rasulullah, mentauhidkan Rasulullah dalam pengikutan. Kita tidak boleh mengikuti manusia yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah. Kalau kita ikuti selain Rasulullah dalam masalah yang disandarkan kepada agama, berarti kita mengimani nabi yang lain. Siapa? Karena di terakhir Rasulullah, maka dalam masalah ini bid'ah, seluruh bid'ah penyimpangan dalam masalah akidah. Hanya saja ada nanti penyimpangannya masuk dalam kategori syirik akbar, ada dalam kategori syirik asghar. Itu saja. Mengerikan. Maka oleh itu, ya, setiap bid'ah baik dia berupa perkataan perkataan kudus dari Allah dan lain atau menjadikan agama ini sebagai tunggangannya yang berdalil dengan uh, Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat atau sesuai dengan hawa nafsu supaya mendukung apa yang dilakukan itu semua penyimpangan dalam masalah akidah ya sedangkan Rasulullah muncul diutus oleh Allah dalam rangka menjelaskan akidah lalu dia sengaja menyimpang dari akidah tersebut kan ini jadi pembahasan kita di sini dia bukan tidak tahu, tetapi dia sudah mendapatkan kan sudah mendapatkan Islam. Sebagiannya terdidik di wilayah-wilayah yang terkenal banyak agama di situ dan mereka bisa membaca kitab Arab dan lain sebagainya. Tetapi kenapa mereka menyimpang? Karena mereka tinggalkan Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Tapi mereka berada dengan Al-Qur'an, ya yang sesuai dengan yang mereka inginkan saja. Selebihnya umumnya nggak dipakai atau didoikkan, dilemahkannya tanpa kaidah-kaidah ilmu hadis. Kalau di hadis, ya. Wala siyama ahlur apalagi yang berkait apalagi yang berkaitan dengan apa? yang menyukai kepemimpinan. Walladzina yattabi'una syahawat dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa bi mukhalafati al-haq wa daf'ihi katsiran karena sesungguhnya tidak akan sempurna maksud dan tujuan mereka itu kecuali dengan cara menyelisihi kebenaran dan menolaknya dengan penolakan yang sangat banyak. Yang menolak ajaran Islam kan orang Islam. Kalau orang non-muslim ditangkap langsung. Atau langsung di demo. Kalau sekarang kan demo. Umat Islam yang menolak Islam ya maka mudah-mudahan negeri kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala diberikan pemimpin yang baik bukan asal ganti ganti pemimpin ya kalau datang lebih baik ya yang benar adalah mudah-mudahan diberikan yang lebih baik kalau memang ini yang masih terbaik ya udah ya kan begitu berusaha semua ganti data yang lebih berbahaya kita pun dibubarkan. Berdakwah pun nggak boleh. Bisa jadi seperti itu sebagai cobaan, bala, ujian bagi kita semua. Ya. Bukan asal ganti. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Ali Imam Al-Bukhari rahimahullah, tarkus siasah minas Meninggalkan politik adalah bagian dari politik pada zaman sekarang. Politik kita apa? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, belajar dengan baik dan benar, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar, ya, sehingga dari situlah muncul generasi kelak yang akan memimpin generasi yang benar. Ya, semuanya berdalil dengan kena namanya kepemimpinan ya ikhwan, ya. Kepemimpinan itu sebagaimana disebutkan barusan, ya, untuk mendapatkan kepemimpinan itu harus banyak-banyak menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. nya kalau tidak nggak dapat. Siapa yang paling banyak berdusta atas nama Allah dan Rasul, dialah yang tampil. Ya. Ini kan fakta kita lihat. Kita dengarkan, kita lihat semua ini. Ya, nggak bisa dipungkiri. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak difitnah dengan ikut campur dengan mereka. Coba bayangkan kalau kita nggak mengenal sunnah, kita tidak mengenal akidah yang benar, malah kita cinta dengan hal-hal seperti itu. Kita disibukkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Lalu Allah wafatkan kita dalam masalah seperti itu. Apa mau kita bangga-banggakan kelak di hadapan Allah selaku pemilik sorga dan neraka sehingga di akhirat padahal di akhirat cuma ada dua sorga dan neraka doang. Apa yang mau kita banggakan? Di dunia ini pun kita banyak selisih Islam. Bukan hanya menyelisih, kita bantah lagi untuk mendapatkan simpati manusia, untuk mendapatkan suara, untuk mendapatkan kepemimpinan dan tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan al-haq dan membantah yang batil, meluruskan para pengikutnya mana ada. Yang ada adalah ya ormas-ormas besar umumnya itu memproteks artinya menjaga anggotanya itu supaya jangan meninggalkan apa yang mereka sekarang di dalamnya. Kan gitu yang terjadi. Oleh karena itu salah satunya kita lihat di sebagian masjid tidak boleh mengisi kajian, tidak boleh tidak boleh melakukan kegiatan di situ kecuali yang punya anggota, kartu anggota. Masjid ini milik Allah, bukan milik pribadi. Hati-hati. Ya. Kalau masjid hanya digunakan tertentu, kelompok tertentu, apa seperti itu fungsi masjid? banyak sekali tugas ya ikhwan yang harus kita lakukan. Tapi kan kita nggak mesti harus hidup mendapatkan hasilnya, nggak paling tidak kita berusaha sekarang. Ya barangkali generasi setelah kita akan mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Bismillah. Ada yang kurang jelas boleh kita diskusikan. Thank you. sholat di masjid dana bantuannya dari bank boleh yang membolehkannya apa rupanya yang tidak membolehkannya boleh riba enggak boleh dana bank, bantuan bank boleh membangun masjid artinya kalau bank misalnya memberikan bantuan dana untuk bangun masjid boleh enggak haram itu ada pun perkataan sebagian orang riba bunganya itu untuk membangun jalan umum, WC dan lain sebagainya itu kurang tepat ya. Kurang tepat. Karena itu bukan eh, apa namanya? Eh, riba bisa untuk membangun masjid, membangun sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pendapat ahli ilmu yang lebih dekat kepada kebenaran. Semua masjid boleh kita di dalamnya karena bumi Allah ini semuanya adalah tempat salat. Hatta di gereja boleh kita sholat, apalagi di masjid. Masjid LDI boleh kita sholat. Habis itu kan dia ada kerjaannya, ngepel. Bagaimana tanggapan kita pada orang yang menyatakan kalau syariat jenggot sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang karena sudah tidak ada ilatnya lagi. Ilat dalam ilmu apa ini kias ya? Ilat itu wasfun jami'un ya. Ilat itu adalah eh, sifat yang memiliki, yang memiliki kesamaan di hukum asal dengan hukum cabang dulu karena dulu karena untuk menyelisihi orang Majusi tetapi sekarang kan orang Yahudi dan Nasrani pun berjenggot. Jadi syariat jenggot sudah hilang menurut beliau. Bagaimana merespon pertanyaan ini? Jazakallahu khairan. Syariat Islam itu berlaku untuk setiap tempat dan setiap zaman itu kaidahnya wanita-wanita dahulu mengatakan eh, wanita-wanita dahulu ditanya kenapa engkau menikahi lelaki berjenggot maka dia menjawab karena saya menikah dengan laki-laki kalau perempuan kan nggak berjenggot kemudian penelitian kedokteran sekarang laki, eh, yang berjenggot itu memiliki sisi medisnya daripada yang yang tidak berjenggotan informasi mahasiswa dekat banyak saya lihat informasi tentang hal itu yang kedua ya yang selanjutnya adalah <clears throat> Rasulullah semua yang datang dari Rasulullah dikeluarkan hukum darinya semua yang datang dari Rasulullah dikeluarkan hukum darinya ya kecuali yang berkaitan dengan watak atau tabiat Rasulullah, cara dia berjalan, cara dia makan, itu nggak dikeluarkan hukum darinya. Oleh karena itu eh, tidak apa namanya makan makan eh, eh makan ramai rame ya dengan satu nampan itu itu adalah termasuk adat istiadat ya maka adat istiadat kita makan pakai piring masing-masing ada maka kita tidak mengatakan kita menyelisih sunnah, enggak. Karena itu berkaitan dan ada istiadat. Hmm. karena ada sebagian kelompok yang berdakwah dengan keluar itu, makanya seperti itu inilah sunnah. Tetapi akidah yang intinya ditinggalkannya, maka dimusuhi Ya, yang masuk dalam kategori kita bahas barusan. Semua yang datang dari Rasulullah, ya bisa wajib, bisa sunnah bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Kan begitu, ya. Ahli usul, ya, eh, yang datang dari Rasulullah itu adalah berupa perkataan, perbuatan dan persetujuannya takrir. Lalu datang ahli usul melihat bentuk yang datang dari Nabi, apakah dia perintah atau tidak. Begitu. Berkaitan dengan jenggot, sifatnya perintah, selisihilah majusi. Dalam ilmu usul, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Maka keluar hukum memelihara jenggot wajib. Yang disebut dengan sunnah yang wajib. Dikatakan sunnah karena ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dihukumi wajib karena sifatnya perintah, kaidah dari ilmu usul, asal dari perintah wajib. Maka memelihara jenggot itu wajib. Sudah? Tetapi antum juga harus pahami kaidah asal dari perintah adalah wajib itu di kalangan mayoritas usul uh, adalah itu yang hak. Karena sebagian ya mayoritas ah, itu mayoritas ahli usul dia mengatakan al aslu fil amri an nadabu. Asal dari perintah itu nadab, mustahab, sunnah. Jadi memelihara jenggot hukumnya nggak wajib hanya sunnah saja. Sunnah dalam pengertian ahli fikih ya, diamalkan berpahala, ditinggalkan nggak berdosa. Sudah. Kalau ada orang yang tidak memelihara jenggot lalu dia mengatakan lalu kita katakan kenapa alasan Anda tidak memelihara jenggot lalu dia mengatakan saya tidak mengingkari syariat jenggot tetapi saya melihat ya asal dari perintah itu sunnah kalau sunnah dia nggak pun saya amalkan tentu saya tidak berdosa alasan seperti ini diterima tapi kalau dia mengatakan kenapa Anda tidak memelihara jenggot dia mengatakan itu karena budaya Arab tidak sesuai dengan budaya kita ini yang terkena memperolok-olok Islam, menolak hukum Islam. Masuk orang yang berbicara seperti ini, ya. Orang mau sudah cukur jenggot atau mau memelihara jenggot, mau diputar-putar kumisnya, itu urusan dia. Kita kan mengamalkan ajaran Islam sekarang. Nggak per, mengajarkan ajaran, maka sering saya sebutkan, mengajar mengamalkan ajaran Islam ya ikhwan dan akhwat tidak harus tunggu persetujuan orang lain dan tidak harus melihat orang lain. Apa saja yang sudah pasti tegas dari para dari hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat yang qat'i dan keluar hukumnya dan dikeluarkan hukum dan jelas, nggak ada kesamaran di situ. Kita amalkan. Dan kita jangan tinggalkan hanya karena perkataan manusia, termasuk perkataan seperti ini, ya. Karena perkataan seperti ini kelak dia akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Tabaraka wa ta'ala. Maka perkataan seperti ini perkataan yang batil, yang harus ditinggalkan. Jangan terkena subhat-subhat seperti ini kan subhat juga ini, ya subhat. Bagi, uh, mungkin barangkali dia ingin apa namanya menjadi pemimpin, ya dia ingin jadi pemimpin. Kalau dia berjenggot nanti dikira orang teroris nggak jadi pimpinan. kalau dikatakan bid'ah berarti amalannya tertolak ya memang benar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami kata Rasulullah, amalannya tertolak, ditolak. Ya. Kalau ada amalan tertolak berarti dia amalan yang haram. Ya, amalan yang haram berarti. Meskipun yang nampak bagus. Kan bagus menurut kita. Seperti di masjid zikirnya jamaah, doa jamaah, as-salatul jamiah, dan segala macam bid'ahnya. Solusi supaya tidak tertolak bagaimana? Solat sendirian atau solat di masjid yang enggak seperti itu atau bagaimana? Atau cemana? Medan ya? Cemana? Enggak ada masalah. Saya paham. Ya ikhwan dan akhwat. Enggak apa-apa kita solat di masjid di dekat rumah kita. Jangan tinggalkan kita tunjukkan amalan dan nanti kan eh, dilihat orang ini kalau nggak pernah zikir ini bukan nggak pernah zikir zikir tetapi nggak jamaah amalan yang tertolak kan amalan mereka amalan kita enggak jadi kita tetap sholat di tempat tersebut lalu kita amalkan amalan sunnah kalau mereka melakukan amalan bidah itu kan nanti mereka kita nggak ikut ikutan begitu ya tetap kita tetap sholat di situ dan tentu kita mengamalkan amalan yang sunnah nggak ikut ikutan dan lain sebagainya tatkala mereka sudah uh, selesai sholat kan sholat itu kan dari takbir sampai salam berarti sudah selesai tinggal zikir masing-masing ya nggak boleh nggak mesti harus ditunggu ya dan lain sebagainya dan walhasil ya ikhwan dan akhwat orang awam pun pada zaman sekarang ini bid'ah bid'ah itu nanti akan ditinggalkan orang dengan dua cara menurut penelitian saya bid'ah itu akan ditinggalkan orang dengan dua cara yang pertama dengan ilmu dia tahu hukumnya yang kedua karena bosan maka perhatikan orang-orang awam setelah sholat. Ada dia duduk situ ikut-ikutan doa enggak? Dia pergi. Bosan dia. Orang seperti kalau dijelaskan senang dia itu. Oh, enggak ada rupanya selama ini kan gitu. Makin senang dia. Begitu. Ya. Yang mempertahankan kan orang-orang tua di situ, yang segala macam, yang bukanya masam dan nggak apa-apa kan? nggak selamanya hidup di muka bumi. Aplikasi bajakan bajakan nggak boleh ya haram sudah bagaimana menuntut ilmu dengan itu aplikasi bajakan contohnya apa nih PDF bajakan ada banyak Windows Hah? karena buku kan sudah jadi PDF semua buku yang PDF halal itu karena kalau nggak jadi PDF nggak akan kalau nggak dihalalkan mereka nggak akan lemparkan ke internet itu pasti hak cetak di tangan mereka software Windows palsu bajakan pakai crack misalnya saya tahu dulu di Jakarta masalah crack itu bajakan haram hak cipta hak cipta orang namanya ya hak cipta cuma ada cuma ada beberapa fitur yang ada di aplikasi bajakan itu sedangkan di aplikasi yang resmi itu nggak ada sama saja kan baca namanya membaca sebagian berarti baca sebagian ya sama saja ya ikhwan e, menuntut ilmu e, pakai Windows yang di, misalnya mendengarkan dengan otomatis bisa lihat buku gitu ya lihat melalui sarana kan gitu ya maka yang jadi masalah hanya pada penggunaan sarana itu penggunaan bajakan itu itu kan haram ya tapi proses menuntut ilmunya tentu enggak proses menuntut ilmunya tidak haram enggak ada istilah menuntut ilmu itu haram kecuali kita menuntut ilmu yang haram seperti sihir dan lain sebagainya itu haram mata kuliah wajib dan tidak mampu beli yang tidak bacakan. Harus pakai aplikasi ini iya. baru bisa. Wallahu alam, saya nggak tahu seperti ini. Yang jelas bacakan haram, ya. Bacakan haram. Tidak ada cara yang lain menuntut ilmu, menuntut ilmu yang, yang wajib kan agama saya nggak tahu menuntut ilmu wajib kapan dikatakan menuntut ilmu wajib baik dia umum masalah umum kalau menuntut agama itu wajib karena menuntut ilmu masalah sholat tauhid wajib nggak boleh orang lain kita mempelajari langsung kalau umum ya ikhwan dan akhwat itu sifatnya kalau nggak ada orang yang mempelajarinya sedangkan itu diperlukan oleh masyarakat maka wajib saat itu dipelajari ya maka dalam masalah ini ya saya nggak tahu hukumnya ya hukumnya untuk menggunakan yang jelas mempergunakan bacakan eh, eh, bajakan haram tetapi kemudian karena alasan saya nggak mampu dan lain sebagainya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala berapa harganya itu saya nggak akan ngasih antum duitnya ya, ini duitnya ini ya. nggak berapa harganya jutaan software itu hak paten dia ya kalau solusi saya adalah ya antum cicil saja bersedekah atas pemilik hak paten itu antum gunakan kan nggak nggak sanggup kontannya puluh satu minggu dan atas nama si pemilik software bajakan itu gimana terlanjur maksudnya ah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya dan tidak mengajarinya ke orang lain dan juga tidak eh, mentransfer ya ke orang lain. Cukup Anda sendiri gitu istilah Tujuan dibentuknya al untuk apa? Saya juga nggak tahu, nggak pernah saya ke al-irsad baik di Salatiga maupun di yang di Tengaran. Eh, di di Tengaran Salatiga maupun yang di satu lagi saya lupa namanya. Saya juga nggak ada. Saya hanya sekali ke kantor Al di Jakarta itu hanya berkunjung saja saya nggak tahu apa tujuannya dan nggak ada waktu saya untuk meneliti orang sama rumah seperti ini ya dan saya nggak tahu dan boleh tolong diulangi tentang buku Syekh Saleh Fauzan maksudnya apa ini buku yang bagaimana ini buku Saleh Syekh Saleh Fauzan bukunya sangat banyak ya maksud saya itu adalah tadi itu Syekh Saleh Al-Fauzan memiliki buku bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah. Ada juga buku bantahan eh, buku-buku yang biasa seperti masalah fikih, ada judulnya Mulakhas Fikhiyah atau Mulakhas Fikhi. Ada juga bukunya Mulakhas Sarah Kitab Tauhid atau I'anatul Mustafid Sarah Kitab Tauhid dan lain sebagainya banyak buku-bukunya yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Tetapi beliau juga memiliki bantahan-bantahan terhadap jamaah tabligh, bantahannya terhadap khawarij, bantahannya terhadap syiah, bantahan terhadap uh, eh, manhat muwazanah ya bantahan terhadap orang-orang yang dai-dai yang menyimpang bantahannya terhadap Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab uh, tatkala membantah kitabnya halal dan haram di Islam banyak sekali bantahannya terhadap orang-orang yang menyimpang di dalam Islam nah buku-buku beliau yang seperti inilah yang tidak didatangkan para hizbi kenapa karena umumnya ya Fitrah manusia itu mencintai kebenaran. Terkadang dia membaca membaca hal itu terbuka hati, terbuka mata. Selama ini kan dikunci mati oleh organisasi yang berada dia di dalam atau gurunya yang berada dalam hizb itu. Dikunci dia. Tapi kalau terlepas dengan membaca buku-buku bantahan itu, terlepas itu sehingga dia bisa meninggalkan gurunya atau meninggalkan ormas yang menaunginya. Ya, itu makanya ahli bid'ah memerintahkan seluruh orang-orang atau mendakwahkan kepada orang yang mendengarkan dakwahnya agar jangan dibaca buku-buku bantahan. Itu semua kuncinya hizbi ini. Iya. Ini juga terakhir ya. Saya memiliki kerabat yang menolak pendapat para ulama melainkan ulama bersandar melalui pemikiran sendiri karena uh, apa mungkin barangkali mengkaitkan dirinya bersandar melalui pemikiran sendiri pandangan antum bagaimana cara menasihatinya artinya mungkin orang ada berpendapat itu kan pendapat ulama kata dia kan begitu ya tapi Allah memerintahkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir orang-orang yang berilmu apabila engkau tidak mengetahui. Kalau kita tidak percaya kepada para ulama, siapa yang mau kita tanya? Bagaimana mengamalkan ayat ini? Ada ayat di dalam Al-Quran tak teramalkan? Enggak mungkin. Kalau berfatwa sendiri, masuk dalam kategori yang kita bahas barusan. Yang alim saja bisa menyimpang, apalagi non-alim kan begitu nah bagaimana cara menasihatinya adalah ya kita harus katakan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi berarti yang harus kita tekankan lagi adalah siapa itu ulama Insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas siapa ulama akan saya jelaskan siapa itu ulama agar terada gambaran pada kita diri kita supaya jangan sampai terjadi pada kisah pembunuhan 99 jiwa tersebut. Orang menganggapnya dia ulama, preman tadi anggap pun dia ulama ternyata nggak benar premannya darting digenapkannya 100 meninggal dia gara-gara ke kekeliruannya eh, kesalahannya dalam berfatwa yang mengatakan dia ulama kan orang awam kalau bukan karena tunjuk ditunjukkan oleh manusia kepada preman itu dia nggak akan meninggal orang kan nggak tahu penampilan sekarang ini masyarakat kan asal penampilan seperti ini udah ulama dan lain sebagainya ya nah ini harus dijelaskan ya jadi kalau kita nggak mencintai seorang ulama, bagaimana kita akan mau mendengarkan perkataannya? Berarti jangankan ulama ya, sabda Rasulullah atau Al-Quran saja pun disampaikan nggak akan mungkin nggak diterima juga itu. Kalau sampai pada tahap itu, sudahlah. Eh, jangankan perkataan ulama, sabda Rasulullah saja kalau tidak diterima, maka nasihat saja diamkan. Karena para ulama sebagaimana Imam Malik mengatakan, sampaikanlah hadis yang sahih. Kalau engkau dibantah, atau menolak kalau engkau dibantah atau ditolak ya maka diamkanlah tidak usah diperpanjang kalau keluarga bagaimana tentu selain keluarga pun kaum muslimin secara umum kita berdoa terus guru-guru kita supaya diberikan petunjuk untuk mengikuti sunnah. Doakan di dalam sholat dan lain sebagainya. Ya, guru-guru saya dulu yang mengajari saya Al-Quran, yang mengajari alif-alif, alif, bata, itu semuanya orang-orang yang melakukan bid'ah sampai sekarang. Saya nasihat, saya kasih buku, nggak tahu dibacanya atau dibuangnya, saya nggak tahu. Yang penting saya kasih buku. Bulan Ramadan saya kasih kurma dan lain sebagainya. Saya berikan apa gambaran-gambaran dan lain sebagainya. Tetapi tetap juga kita doakan dalam sholat-sholat supaya dia berubah jasanya nggak bisa dihilangkan itu guru apalagi orang tua begitu ya tetapi jangan ditekankan terus dalil-dalil lama-lama nanti menolak hadis menolak Al-Quran itu berbahaya sekali kalau udah sekali dua kali kita sampaikan dia tolak maka diamkan cari jalan yang lain kita kan bisa main akal juga kalau begitu siapa yang menjadi yang menjadi sandarannya si misalnya kenapa kan begitu Nah, lucu karya lawak-lawak. Oh, pelawak kan banyak. Kenapa mesti dia? Kan gitu. Ya, banyak dengan cara lah. Oleh karena itu ke arah sana juga perlu kita banyak membaca. Hmm. Mau menjelang pemilu, antum gak usah sibuk ngurusi pemilu. Ya. Tauhid kita ya banyak yang gak beres, ya apa boleh bagi ahlu sunnah untuk berkampanye nggak boleh kan tadi uh, jangankan untuk yang sistem demokrasi ya yang sistem yang syar'i saja itu orang-orang khusus dari kalangan ulama bukan kayak kita ya oleh karena itu yang mem, yang, eh, yang yang yang memilih Umar kan para ulama yang memilih Abu Bakar lagi ya, para sahabat pemuka-pemuka sahabat kemudian pada uh, Abu Bakar memilih Umar setelah agar tidak memilih salah satu calon pemimpin karena calon pemimpin tersebut tidak dekat dengan Islam. Dari mana kita tahu? Antum kita pikir itu jadi pemimpin negeri kita ini mutlak kekuasaan di tangan kita. Enggak mutlak. Antum kan ikut disokong partai. Kalau mutlak di tangan antum, partai bisa menurunkan antum dalam waktu singkat, ganti katanya. Terkadang pemimpin itu sebetulnya nggak seperti itu yang diinginkan. Jadi gimana lagi lah mereka pula yang mengangkat dia jadi pemimpin. Namanya juga demokrasi. Makanya jangan langsung dicap pemimpinnya, lihat siapa yang dikelilingnya. Namanya partai banyak mana pula eh, keinginan satu. Ya. Banyak yang maki. enggak kita maklum-maklum sajalah itu. Kan begitu. Maka kita jangan sibukkan urusan seperti itu. Biarlah mereka itu nanti bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan merecoki pemerintah. Tidak usah nyebar di Facebook dan lain sebagainya. Doakan sajalah pemerintah itu mudah-mudahan jadi yang lebih baik. Kita recoki juga mau ngapain? Ya kan? Kita jadi pemimpin langsung besok sudah ditumpangkan orang langsung sekaligus. Ya. Enggak kan bisa orang beramar ma'ruf itu syirik, hancurkan kuburan, ratakan. Enggak ah, enggak bisa. Setiap pemimpin negeri ini nggak akan bisa menerapkan kesyirikan. Kenapa? Eh, nggak akan bisa menerapkan tauhid 100%, jangan 100%, 50% lah. Kenapa? Karena masyarakatnya juga nggak paham mana tauhid mana syirik. Dikiranya itu agama. Kita sekarang kita misalnya perintahkan ratakan kuburan, jangankan untuk tingkatan apa ya kita keluarga saja kuburan sebagian banyak ya lingkungan keluarga saya itu namanya karo, ya, kuburan tinggi-tinggi luar biasa. Itu saja saya dimusuhi ya padahal dinaikkan sedikit saya bilang ratakan biasa saya sudah dimusuhi dianggap eh, menyelisih uh, eh, nenek moyang kan begitu itu lingkungan kecil masih keluarga gimana kalau sudah jadi pemimpin mustahil bagi dia menerapkan ajaran Islam ini 100% jadi menjadi pemimpin pada zaman sekarang ini saya katakan bencana kenapa bencana nanti di akhirat dia 250 juta nuntut susah di akhirat dia kalau banyak pahala kalau nggak ada dosa 250 juta itu yang dibawa-bawanya maka jangan berharap kalian jadi pemimpin di negeri ini pada zaman sekarang. Apalagi menjadi khalifah. Khalifah dunia. Itu Quraisy. Kita enggak ada muka Arab enggak. Itu Quraisy, ya. Quraisy. Sudah orang Arab, orang Arab terpilih lagi Quraisy. Dari Quraisy itu khalifah. Kekhalifahan terakhir itu di tangan Quraisy. Quraisy yang menjadi pemimpin Quraisy jadi kalau ada orang khalifah, khilafah, khalifah, khilafah kata dia, yang pertama yang dilakukannya adalah mendoibkan hadis tentang khilafah itu di tangan Quraisy. Itu yang pertama dilakukannya. Kenapa? Karena itu sudah kejadian. Saya sudah sampaikan hadisnya. L1 Libya sama-sama teman sekelas saya. Anggota ormas itu. Saya sampaikan ditolak. Nggak diterima. Ya kan? Dicari supaya hadis itu doib. Tapi sampai kiamat nggak dapat dapat. bolehkah kita menyampaikan kesalahan-kesalahan dai yang menyimpang atau lebih baik diam disampaikan apalagi dia kan dari mana kita tahu dia menyimpang kan disampaikannya ke orang lain kan begitu ya disampaikan e, nama-namanya atau namanya penyimpangannya masalah nama itu harus dirinci perlu atau tidak kalau sudah diterkenal dan sebagainya ya nggak pun disebut orang sudah tahu kalau nggak ada manfaatnya penyimpangannya saja disampaikan supaya siapa saja nanti yang melakukan hal seperti itu ya harus diperbaiki kan begitu amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib penyimpangan dalam Islam wajib diluruskan kenapa karena Islam ini bukan milik pribadi tertentu dan tidak ada yang boleh marah-marah kalau dia diluruskan atas dasar Islam kalau dia marah-marah berarti dia mengatakan saya maksum nggak berdosa saya ini maksum berarti setara dengan Nabi yang kedua dia mengatakan agama Islam ini milik saya, mau saya apa? Itu terserah saya. Kenapa kalian ribut? Nah, ini nggak boleh. Kan gitu. Bersyukur sekali dia nggak jumpa dengan Umar. Kalau nggak udah kepalanya dah seperti apa dibuat Umar. Kisah sobek yang dulu, dulu ya kan. Nanti pada zaman Ali ditangkap dibakar. Tatkala Ali dituhankan oleh kaum Syiah atas atas e, prakarsa Abdullah bin Sabah dan lain sebagainya dan kalangan sahabat seterusnya membantah Al-Imam Ashabi membantah Bisri Al-Marisi Al-Imam Ibn Taymiyyah membantah uh, Al-Bakri yang seorang tasawuf yang yang membolehkan meminta meminta-minta kepada penghuni kuburan. Istighosah istilahnya meminta-minta dalam keadaan susah datang ke kuburan dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu bahkan sebagian mujahidin pada zaman sekarang ini pakai jimat. Pakai jimat, ya. Makanya uh, kita perlu banyak belajar lagi dan penyimpangan tentu akan enggak pun kita menyampaikannya, enggak akan menyampaikannya ke orang lain, tentu akan ada orang yang menyampaikannya. Tidak ada penyimpangan di muka bumi ini melainkan ada yang meluruskan. Seandainya pun kita diam semua, di belahan timur yang di belahan negara yang lain pasti ada yang eh, menyampaikannya dan lain sebagainya. Baik, saya rasa demikian ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.